وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para jamaah pengajian yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Agung Bangil dan para pemirsa di rumah yang senantiasa aktif mendengarkan kajian-kajian Islam yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Agung Bangil. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita Sehingga dalam kesempatan ini kita mampu menjalankan tugas yang kita emban mudah-mudahan dengan pertolongan dan hidayah dari Allah tersebut kita mampu menjalankannya dengan sempurna dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman, kesehatan, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah terutama puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di dalam menjalankan puasa Ramadan pada akhir akhir di bulan Ramadan ini Allah tetap memberikan limpahan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu memaksimalkan amal ibadah khususnya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita harapkan mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Para hadirin yang kami muliakan, marilah pada sore hari ini kita kaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin Suatu ketika Rasulullah bertanya li iblis kepada iblis alaihi la'nah. Kam ahibba'uka min ummati. Ditangletipun Rasulullah datang iblis. Kam iku piro ahibba'uka utawi kekasih piro e iblis min ummati saking umatku iki niki pertanyaan Rasulullah niki kangge koreksi dateng manah kita piyambak supados kita niki mboten termasuk tiang sing dadi mitrai iblis dadi koncone iblis utawi dadi tiang ingkang dipun kasih sayangi dening iblis berarti tiang niku dipun bendu dening Allah Subhanahu wa taala. Qala iblis jawab, "Asyaratu nafar." Onten sedasa golongan awaluhum ingkang pertama saking sedasa niku adalah al imamu al jairu pemimpin utawi penguasa ingkang dolim Abdolimu liroiyati Dolim dateng tiang ingkang dipun pimpin Niku termasuk konjoni iblis Benten kali pemimpin ingkang senantiasa memberikan pengayoman datang tiang ingkang dipun pimpin Panjang dengan sebagai tiang jaler pimpinan dalam keluarga ngingoten. panjang <clears throat> panjenengan sakit memberikan satu pengayoman boten zolim datang sanak keluarga Datos pimpinan noten masyarakat lebih-lebih pimpinan di negara. Tapi lek pimpinan iki saged adil, sakit memberikan pelayanan datang masyarakat kelawan saya sesuai dengan nopo ingkang dipun syariatkan dening Allah Subhanahu wa taala tentunipun tiang niku bakal oleh rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Terus tunggal adalah al-imamu al-jairu. Pimpinan ingkang golim. Nomor kali wal biru, Tiang ingkang sombong. Kita sebagai menungso dipun dening Allah wonten donya donya menika nggadahi tugas ibadah ibadah niki enten ibadah dalam amalia kita menjalankan perintah Allah enten dalam bentuk ibadah amalia dumateng padha-padha menungso kita niki dipenciptakan dening Allah pun sampai kita niki termasuk tiang sing mutakabir membanggakan diri pun sendiri. Kita niki harus menyadari kita niki adalah manusia ingkang lemah penuh dengan kekurangan. Nomor tiga wal ghaniyu allazi la yubali min aina yaktasibu almal wa fi madza yunfiku tiang ingkang nggadai kekayaan tapi kekayaan niku dipun peroleh dipun Napa kepala kempalaken saking hal-hal ingkang boten cecek kalian napa ingkang dipun tentokaken dening Allah lan Rasulullah. Sehingga tiang niku boten merduli la yubali min aina yaktasibu almal. Boten peduli sekondi ini niki dipun angsali. Dari mana uang ini diperoleh? Dengan cara bagaimana? Mboten peduli. Ingkang penting dapat uang banyak, terkumpul uang banyak. Wa fi madza yunfiku? Mboten peduli kangge nopo dipun nafakahken, dipun infakaken, dipun tasarofaken, kekayaan ingkang diperoleh niku sehingga tiang niki mboten peduli hasil ingkang diperoleh niki halal nopo haram sehingga tiang niki mboten peduli cara mentasaruf kekayaanipun dalam jalan ingkang dipun ridani dening Allah nopo ingkang dipun bendoni dening Allah sehingga tiang ini sulit untuk menginfakkan hartanya dengan cara ingkang boten sae. Ya. ada kekayaan mboten purun ngedalaken zakat pun sak nisab mboten purun ingkang penting kekayaan ini niki kangge muasaken atinipun kiyambek nafsunipun kiyambek ya tiang ingkang kados mekaten niki termasuk wong sing disenengi setan sehingga tiang niki digiring dening setan dateng hal-hal ingkang boten leres datang hal-hal ingkang melanggar dateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala wal alimu alladhi saddaqa al amira ala jurihi wal alimu tiang sing ilmu ya. ilmu agomo ngerti halal haram menurut ajaran Islam tapi ini ki Sodako al-amiru ala jurihi Memberikan fatwa Memberikan nasihat Datang seorang pimpinan Dan membenarkan atas kesalahan Datang seorang pimpinan itu Umpami enten satu daerah penguasa niku melegalkan minuman keras. Yang alim niku semerap bahwa minuman keras ini adalah ingkang dipun haramaken dening Allah. Ingkang dipun larang tapi DWE membenarkan. Ya wis gak apa-apa demi penghasilan daerah. nah ngeten iki tiang ingkang gadai ilmu ingkang kados mekaten niki termasuk dados pun setan. Ilmu ingkang kados niki termasuk ilmu ingkang boten manfaat. Keranten nika mugi-mugi kita niki nggadahi ilmu ingkang manfaat. Sekedik kata kita niki saged ngamalaken ilmu ingkang kita miliki. Wattajiru al-khainu pedagang ingkang khianat. Hmm khianat niki dalam cara jual beli ini pun ada unsur mengurangi ada unsur membohongi menipu sehingga kados nopo ingkang sampun kita sampai akan mau sehingga kekayaan ingkang dipun peroleh niki boten peduli la yubali min aina yaktasibu. Boten peduli dari mana bentuk ipun hasil ingkang diperoleh niki. Tiang ingkang kados mekaten niki dari setan geniku kan jadi Nabi kekasih kulo konco kulo niku lek boten tobat kita niki nggih bakal dadi konconi setan, kekasini setan, mulai ana dunia sampai onten akhirat. Wal mut wal muhtakiru lan tiang ingkang suka nimbun. Nah, dan kan enten nopo niku temuan-temuan ya. Yeah bahan pokok muda, kebutuhan pokok masyarakat muda. Nah. Nee, muhtakir niki panceni betul-betul menimbun ya. Mencegah membeli barang-barang kebutuhan pokok ditimbun, disimpan. mungkin masyarakat lewis pun sangat butuh nih istidadu hajatin nas ya nek pun menungso niki sangat butuh datang barang itu baru ditoakan didalakan nah, niki termasuk tiang sing muhtasir Nah, tiang ingkang kados mekaten pirosi kanjeng Nabi man ikhtakara ta'aman arba'ina yauman Sapa wae wong sing nimbun panganan kebutuhan pokok masyarakat. Iya. Arba'ina yauman selama petang puluh dino fakot bari'a minallah. Termasuk tiang itu lepas saking Allah. Koyok Yeah. kaya butuh saking datang si Allah. Nenek tiang iku kados mekaten wa bari Allahu minhu. Berarti kusi Allah nggih lepas datang tiang iku. Ana donya mboten dipun paringi pitulung, dipun paringi rahmat dening kusi Allah. Lek mboten tobat, mboten membenar meluruskan perbuatan ingkang salah niku, Besok sampai wonten akhirat Gusti Allah mboten bakal nulingi tiang ingkang kados mekaten. Kemudian wazani tiang sing zino. Iki niki termasuk tiang sing jadi konconi setan. Ya. Mak kadang-kadang ya perbuatan zina niki mboten disadari bahwa dhewek niki berbuat zina. Ya. Kadang-kadang tiang iku panjeni, uh ngakoni zina iku haram. Mau berbuat secara terang-terangan mboten purun. Tapi kadang-kadang golek coro, ya apa carane zina iki gak gak zina. Ya golek pemahaman-pemahaman, ya. Kados mut'ah Iya, niku termasuk zina niku. Iya. Nek terus dilakoni mboten tobat, nggih termasuk niki niki kancane setan. Iya. Niki termasuk kategori dari perbuatan ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enten mali perbuatan-perbuatan yang setara yang dilarang dening Gusti Allah. Iya. Kawin antar agama. Iya. ni agama Islam, ni ghairul Islam. Kawin zina niki mboten sah. Iya. Mboten sah niki. Niki perlu kita paham. Lajeng tiang ingkang termasuk dados kekasih ini setan wa akilur riba, wong sing mangan riba. Dilek nyambut gawe gak peduli barang iku haram utawa halal. Kemudian wal bakhilu allazi la yubali min aina yajdami'u al malu. Tiang sing bakhil allazi la yubali min aina yajdami'u al malu. Ya. Duweke dikumpulno iki kanggo apa? Harta ingkang dipun tim dipun kelempakaken iki kanggo apa? Karo lek wis numpuk donyane lek wis sak nisab ya wajib zakat. Ditokno. Duwe ing lumpuk akeh lek ana wong butuh hajat kebutuhan bantuan. Iya. Termasuk tiang ingkang pakai ini menghimpun harta. Yeah. Dewek niki mboten purun hartani pun kelawan ingkang say Di luar ingkang dipun akan dening Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang akan zakat, di didelok zakate kok akeh temen rek, wis tak wong kanok wong ruwae itu, Iya. Niku. Niki ki termasuk tiang kategori ingkang kados mengkata. Lajeng ingkang termasuk tiang ingkang dados kekasih kekasihipun setan inggih punika wasaribul khomri al mudminu alaiha. Ya. Tiang sing minum komar, ya. mudminun gak leren-leren, gak tobat-tobat. Ya. Padahal pun diberi nasihat, diberi napa niki dipun paringi nasihat napa dulure kancane tapi dheweke mboten purun. Mudminun. Nah, tiang ingkang kados mengkaten niki cahaya keimanan niki medal. Kharaja nurul imani min jaufi. Sehingga dheweke niki boten sampai purun melurusakan perbuatan ingkang sampun dipun larang dening Allah ingkang kados mekaten. Niku niku golongane tiang-tiang sing dadi kekasihipun setan. Kanjeng Nabi kita anglet malih kali iblis. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakam a'da'uka min ummati?" Eh, iblis, piro umatku sing kon dadekno mungsu? Qala isruna nafaron. Kali dosa kanjeng Nabi. Awaluha anta ya Muhammad. Iblis nantang, "Nggih sampean iki mungsu kula kanjeng Nabi." Bila enten tiang benci datang kanjeng Nabi, berarti napa niku? Koncone setan. Di setan ini benci datang kanjeng Nabi. Orang yang pertama kali dibenci dening setan ini menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan menika muki. mugi kita niki termasuk tiang ingkang cinta datang Rasulullah. Cinta datang sunnah sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wal alimu al amilu bil ilmi tiang sing ada ilmu lan tiang niku purun ngamalaken ilmu ni. di panjenengan gadai ilmu ilmu ingkang panjenengan fahami ingkang panjenengan peroleh niki panjenengan lampai, umpami panjenengan belajar ilmu carane wudhu ya yeah panjenengan belajar ilmu carane siam panjenengan lampai termasuk panjenengan al alimu al amilu di ilmi panjenengan belajar carane zakat fitrah iki apa sing bener Panjenengan sampun gadai harta lebih dari satu nisab. Panjenengan belajar carane ngetokno zakat iki ya opo lajeng panjenan praktekaken sampean amalaken niki termasuk al alimu al amilu bi ilmi ya niki termasuk tiang sing dicintai Allah dicintai Rasulullah tapi dimungsui oleh ib, iblis wa ya. wahamilul Quran idza amila bima fihi Tiang sing apal Quran boten sekedar apal tapi uh, ah, ngelampai kandungan-kandungan wonten Al-Qur'an. Karena ini kita ini sebagai tiang Islam setunggal wajib belajar mojo Quran. Wajib belajar ngerteni maknani Quran wajib belajar nih ngamalaken isine Al-Qur'an. Umpamane pandang lho kula niki sak dereng saged-saged ya tetep berarti belajar. Wong belajar niku minal mahdi ilal lahdi. Mulai lahir sampai metu oh, mlebu nang liang kuku. Enten majelis ilmu, majelis talim panjenengan dugi niku termasuk di dalam majelis ini ku dibacakan firman Allah, dibacakan hadis Rasulullah termasuk panjenengan belajar Quran, belajar mojo Quran, belajar maknani Quran, belajar isi isini Al-Quran. Nah tiang sing dibenci kali setan itu tiang sing apal Quran lan ngelampai isi di dalam kandungan Al-Quran. Wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Tiang sing cinta datang tiang fakir, tiang miskin, anak yatim. Ya. Kanjeng Nabi nate dawuh Asai ilal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Tiang sing melampa datang griyane tiang rondo, Boten kok krana rondo mboten, krana gak mampu didekek beras ki ngarepe omahe. Duit diselempitno ki nisore lawangi ditinggal. Melaku nanggene wong miskin dibantu. Boten ngenteni ini boten mlaku. Niki melakukan tiang kados ini kal mujahid bisa bilillah. Seperti orang berjuang membela agama pun Allah. Iya. Keranten apa? Tiang ini termasuk muhibbun lil fuqara wal masakin. Di samping itu tiang anak yatim. Bahkan Nabi ana wakafilul yatim fil jannah hakaza aku karo wong sing ngurusi anak yatim ana swarga iku kaya ngene kaya kok saking cedheke hakaza dirasi kanjeng kaya ngene iki kaya driji telunjuk kali driji tengah tiang sing ngurusi Keranten apa? Anak yatim kan perlu kasih sayang, perlu diurus, diarahaken kelawan saya. Keranten ditinggal bapak, mboten enten sing ngurusi, mboten enten sing ngarahaken. Nah. Sehingga Kanjeng Nabi membanggakan kanggene tiyang sing kafilul yatim, sing gelem ngurusi, memperhatekno kebutuhan mangani, kebutuhan sandangi, kebutuhan pendidikani. Termasuk tiang sing dipun cintai dening Allah lan Rasulullah, tetapi wong sing ini dibenci kali setan. Mboten napa-napa dibenci setan. Sing penting dibenci dicintai dening Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi Lajeng tiang wadu kolbin rahimin. Tiang sinpur gadai hati yang penuh dengan belas kasih sayang. Cewek ini ku senantiasa melihat datang tiang sing boten mampu impati ditolong. Gitu tiang niku ningali kok nih salah impati boten direwangi tapi dinasehati dikandani seakan eman kon uripmu kanggo maksiat kok kon gawe hambur-hamburan ngene mumpung durung besok dipanggil dening Gusti Allah wis tobat to oh, lho niki termasuk mempunyai hati kasih sayang boten kok krono melarati nggih nggih nih. tapi juga umpamane enten tiang kok salah kok perbuatan ini menyimpang dicedai dinasehati supaya bener seakan merosot seakan ya tiang singetan ngeten iki tiang sing dibenci setan tapi dicintai dening Allah lan Rasulullah. Ingkang terakhir para hadirin wasabun nasa'afi taatillah. Ya. Seorang pemuda yang hidupnya masa-masa remajanya untuk mengabdi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanten mika para hadirin ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kita niki termasuk tiang sing dicintai dening Gusti Allah. Dipun cintai dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ngantos kita niki dados tiang sing dicintai setan, dadi koncone setan, ana donya sampai ana Kerantan kok panjenengan setiap hari panjenengan berusaha menjalankan perintah perintahipun Allah panjenengan setiap hari berusaha patus ilmu untuk membenarkan kesalahan ingkang panjenengan lampai niki adalah merupakan satu usaha muko-muko panjenengan termasuk tiang ingkang dipun ridani dening Allah. Panjenengan termasuk tiang ingkang dipun cintai dening Allah lan dipun cintai dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga panjenengan besok-besok kempal datai wonten swarganipun Allah di belakang Rasulullah bersama para orang-orang yang baik orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya semanten para hadirin ingkang kulo sampai akan wonten sonten meniko, muki muki nopo ingkang kita sampai akan iki Datosakan ilmu ingkang manfaat ya muki mugi panjenengan dipun paringi ikhlas kula ingkang nyampe akan iki nggih mugi-mugi dipun paringi ikhlas dening Allah Subhanahu wa taala.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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته